Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Tiba saatnya kita masuk pada pengenalan terhadap akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul yang sempurna akhlaknya bukan ketika beliau menjadi rasul bahkan sejak awal hidupnya sampai akhir hidupnya seperti itulah Allah SWT membimbing nabinya semenjak masih atau semenjak beliau itu masih kecil sampai beliau menjadi rasul tidak pernah melakukan sesuatu yang mencacati moral apalagi sampai melakukan kemusyrikan minum khamar dan yang lainnya beliau dijaga oleh Allah SWT dari yang seperti ini Masyurul muslimin Rahimahumullah, Apa pengertian dari akhlak Disebutkan di sini al-khuluqu bi dhammil lam wa sukuniha. Ad-dinu wat tab'u was sajiyah. Al-khuluqu ad al-khulqu dengan didomahkan lamnya atau disukunkan lamnya artinya adalah adin agama tabiat dan perangai agama, tabiat, dan perangi. Dan yang namanya perangi orang itu ada dua macam, ada perangai yang baik dan ada perangai yang yang buruk. Ada perangai yang baik, ada perangai yang yang buruk. Kemudian perangai yang dimiliki oleh seorang hamba itu pun ada dua macam. Ada yang memang Allah mencipta seorang hamba di atas perangai tersebut. Misalnya ada seorang yang dicipta oleh Allah dia punya perangai penyabar. Sehingga perangai penyabar ini akan muncul dengan mudahnya karena sudah menjadi tabiatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada perangai yang baik didapat oleh seorang karena ikhtisab, ya usaha, berusaha untuk memoles dirinya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang yang baik. Kalau ada, ada yang bertanya, apakah perangai seorang bisa berubah? Perangai itu kan watak. Apakah watak atau perangai bisa berubah? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yang namanya perangai, watak itu nggak bisa berubah, tidak bisa berubah. Ini pendapat yang pertama. Sampai-sampai mereka mengatakan kalau anda mendengarkan gunung di sebelah sana sudah nggak ada lagi, sudah pindah, benarkah? Kenapa? Bisa jadi batu-batu gunung tadi sudah diangkut ya kan untuk nguruk apa kan? Dan nggak ada lagi. Tapi kalau anda diberitahu kalau bulan peranginya berubah, akhlaknya berubah, jangan Anda percayai. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa yang namanya perangi atau akhlak bisa berubah. Dan pendapat kedua inilah yang soal Pendapat ini yang yang benar. Karena didukung oleh dalil. Banyak sekali bukti dalil yang menunjukkan perangi bisa berubah. Jangankan manusia, anjing yang punya sifat rakus halak. Itu saja kalau dipelihara oleh orang yang akan menjadikannya sebagai anjing buruan. Dilatih, dilatih, dilatih. Itu ketika dia sudah menjadi anjing buruan. Secara umum ketika disuruh oleh pemiliknya untuk mengejar binatang buruan selapar apapun dia tidak akan makan. Dia hanya menggigit sesuai dengan perintah tuannya, ya, tidak mau makan. Umumnya seperti itu. Kalau anjing saja bisa berubah, apalagi manusia. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Yang namanya ilmu itu didapat dengan orang belajar. Gak ada istilah ilmu, ilmu tiban. Ilmu, ilmu laduni yang artinya orang hanya melamun kemudian dapat ilmu nggak ada. Ilmu laduni itu hanya dimiliki oleh para nabi, para rasul. Jadi maksud ilmu laduni itu ilmu yang datang tanpa harus usaha yaitu wahyu. Yang namanya wahyu itu kan ilmu datang pada para nabi dan para rasul tanpa mereka mencari kan. Tapi selain nabi selain rasul ya ilmu harus dicari. Wa innamal hilmu bitahallum dan yang namanya sifat penyabar akan didapat dengan seorang berusaha menyabar-nyabarkan dirinya. Seandainya tabiat orang tidak bisa berubah, apa faedahnya nasihat-nasihat dari Al-Quran? Kalau tabiat orang tidak bisa berubah, apa faedahnya hadis-hadis Nabi yang apa namanya isinya adalah nasihat? Ini semua menunjukkan bahwa yang namanya perangai bisa berubah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah seluruh perangai yang terpuji. Kalau sebagian kita atau sebagian orang mungkin diberi oleh Allah sifat terpuji, tapi sifat lain tidak terpuji. Ada orang, masya Allah, sama orang bagus banget, suka memberi santun terhadap anak dan istri, omongannya kasar, tangannya apa namanya suka mukul. Ada nggak seperti itu? Ada. Ada orang kalau dengan hartanya gampang dia membantu, tapi giliran diminta tenaganya kepada eh, untuk sesuatu yang baik, pelit dia. Kalau Rasulullah semuanya, semua perang yang baik ada pada beliau. Mau dari tutur katanya, mau dari cara jalannya, mau dari semuanya baik. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas akhlak yang baik dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya. Sebutkan di sini. <clears throat> nantakilu ba'dahu ilal hadis an akhlaqihil fadilah wa sajayahu hamidah fi jami'i marahil hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpindah setelahnya kepada pembicaraan tentang akhlak perangi beliau yang mulia. Perangi-perangi beliau yang terpuji dalam seluruh tahapan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Sungguh Rasulullah orang yang paling baik akhlaknya. Ijtama'a fihi min awsafil madhi wa sana ma tafarraqa fi ghairihi yang terkumpul pada diri Rasulullah semua sifat yang orang kalau tahu dan melihatnya pasti akan memuji, menyanjung. Sifat yang ini kalau selain Rasulullah ya ada tapi tidak sempurna. Terpisah-pisah. Maksudnya seperti tadi. Ada orang ya mungkin dia dermawan dengan hartanya tapi pelit dengan tenaganya. Ada orang yang dia kalau dengan orang lain Masya Allah bagus Namun terhadap keluarganya jelek Berarti kan tidak sempurna kan ya. Allah subhanahu wa hafidahu min adna wasfin yu'abu sahibuhu Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga Rasulnya Dari sifat yang terendah Sifat yang rendah Yang kalau orang melakukannya akan diselah sampai Rasulullah kalau marah saja itu cuma terlihat dari wajahnya ketidaksukaan cukup kalau kita kadang kalau marah sudah tangannya ngepel kakinya gerak kemudian om apa desanya ngomel Rasulullah tidak beliau orang yang pemalu maksud pemalu malu kalau terdengar dari beliau ucapan yang tidak baik malu kalau terlihat dari beliau sesuatu tidak baik beliau kalau marah cukup terlihat dari wajahnya ketidaksukaan cukup ini ya, marahnya saja seperti ini artinya tetap beliau menjaga adab. Kullu dzalika hasala lahu min rabbih fadlan wa minnatan qat'an li arsunati a'da'i. Semua itu sifat kemuliaan yang ada pada Rasulullah adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Apa di antara faedahnya? untuk memutus ya lisan musuh-musuh Islam. Artinya supaya tidak ada jalan bagi musuh-musuh Islam untuk menghantam Rasulullah. Mau ditinjau dari sisi manapun, mereka nggak bisa mencari kelemahan Rasulullah. Mau dari ucapannya, mau dari kehidupan rumah tangganya, mau dari si mana. Allah jaga Rasulnya sehingga musuh-musuh Islam tidak ada celah untuk me yang menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia bertanya, terus kalau mereka tetap menyerang, saya bilang kalau mereka tetap menyerang Rasulullah, itu semua adalah kedustaan. Itu semua adalah bentuk kedustaan, ya, dan mereka tidak akan menemukan titik lemah sedikit pun pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya musuh Islam disebutkan alladzina yatarabbasuna bihi. Mereka selalu menanti kapan ada ya ketergelinciran dijadikan bahan untuk menyerang Rasul. Wa yaqifuna fi tariqi da'watihi. Dan beliau eh, dan mereka terus menghadang jalan dakwahnya beliau. Mu'dina lahu wa muhadzirina minhu. Mereka akan menyakiti Rasul dan akan mengingatkan umat dari Rasul ahabu syai'in ilaihim tahsilu syai'in ya'ibunahu bihi wa anna lahum dalik. Yang paling mereka sukai, yang paling disukai oleh musuh-musuh Islam adalah mereka bisa menemukan sedikit saja dari titik lemahnya Rasulullah yang kemudian dijadikan bahan untuk menyerang Ar-Rasul. Tapi ini semua tidak mereka dapatkan. Oleh karena itu barakallahu fikum ketika posisi Rasulullah seperti itu. Tentunya para doa, para dai, para masyayikh, para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi pun seharusnya mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjaga bahkan sesuatu yang mungkin menurut kebiasaan orang biasa tapi tetap dijaga. Misal, kalau ada seorang ustaz, seorang syekh dia naik kendaraan ngebut misalnya. Ngebut, padahal mungkin mobilnya bagus, motornya bagus, jalannya mulus ya kan. Tapi kalau ngebutnya nggak umum, ini menjadi apa? Cacat. Walaupun dia nggak nabrak orang, nggak apa-apa kan, nggak merugikan orang. Cuma kalau ini muncul dari seorang figur publik, ya orang yang dijadikan uslah teladan ini kurang bagus. Ini sesuatu yang mungkin biasa terjadi, apalagi kalau sampai dari usapannya tidak baik, dari perbuatannya mungkin ada yang ya tidak baik. Ini akan jadikan bahan. Yang salah oknumnya ternyata dakwah yang jadi apa? Korban. Jangan sampai seperti itu. Ya. Faqad nasha'a sallallahu alaihi wasallam min awali amrihi ila akhir lahdatin lahdatin min lahadatihi mutahalliyan bi kulli khuluqin karimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal tumbuhnya sampai akhir ya hayatnya senantiasa beliau menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Mubta'idan an kulli wasfin damimin. Beliau menjauh dari semua sifat yang tercela. Fahuwa a'lamun nas wa ansahuhum beliau orang yang paling alim. Beliau orang yang paling tulus terhadap orang lain. Wa afsahuhum lisanan wa aqwahum bayanan. Beliau orang yang paling fasih. Ya, pembicaraannya paling kuat cara memberikan penjelasan. Wa aktsaruhum hayaan dan orang yang paling banyak sifat malunya. Contoh sifat malu. Anda punya hak anda punya hak misalnya ya dari warisan orang tua Anda. Tapi Anda melihat saudara-saudara Anda sepertinya mereka itu rakus sehingga Anda itu apa namanya? terkurangi haknya. Harusnya dapat 10 juta, cuma dapat 7 juta. Anda sudah punya hak. Tapi Anda karena punya sifat malu, ah, sudahlah tidak saya apa namanya permasalahkan. Ya, hanya uang, ya kan. Yang penting persaudaraan tetap terjaga. Ini bagus yang seperti ini. Ngalah dalam perkara dunia. besar bagus yang seperti ini. Walaupun anda kata Anda menuntut pun Anda punya hak, tapi karena Anda punya silat malu yang terpuji, Anda nggak lah ribut-ribut sama kakak, sama adik. Ya. Ini bagus yang seperti ini dalam perkara dunia. Yudrabu bihil masal fil amana wasidqi. Beliau menjadi percontohan dalam bab amanah. Dalam bab kejujuran. Wal afaf dan sikap ifah. Sikap ifah itu sikap menjaga diri dari perkara yang haram atau perkara yang masih samar. Ya. Kalau seorang menjaga diri dari perkara yang syubhat yang samar, maka dia akan menjaga diri dari perkara yang yang haram. Sementara sebagian orang tidak memiliki sifat afaf. Ya, sedikit dia punya problem keuangan dia sudah langsung memutuskan saya akan minta-minta pada orang. Terlalu lama kalau saya harus kerja untuk ya nyaur utang. Nah, saya mau cari jalan pintas minta-minta. Ini Orang yang tidak punya sifat afaf. Tidak punya sifat afaf menjaga diri dari meminta-minta. Rasul seorang yang ya menjaga dirinya dari meminta-minta, menjaga dirinya dari uh, yang haram, menjaga dirinya yang syubhat. Adzabahu Allah fa tak ta'dibah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengajaran kepada rasulnya dan Allah bagus dalam memberikan pengajaran adab kepada beliau. Fakana arjahun nasi aqlan wa aktsaruhum adaban. Beliau adalah orang yang paling kuat akalnya. Beliau orang yang paling besar adabnya. Adab ya kesopanan. Dahulu dikatakan kullu syai'in idza kathura rakhusa illa adab. Segala sesuatu kalau banyak itu murah. Sekarang misalnya musim tomat misalnya. Harga tomat yang biasanya misalnya sekilo sepuluh ribu karena musim tomat. Di mana mana ada tomat. Ya. Dua ribu udah mahal. Segala sesuatu kalau banyak itu nilainya apa? Murah. Kecuali kalau orang punya adab kesopanan yang banyak. Itu akan tinggi nilainya. Orang dia punya kesopanan yang banyak. Sopannya nggak sama sedikit. Adab kesopanannya banyak maka dia akan tinggi nilainya wa awfaruhum hilman. Beliau orang yang sangat penyabar. Orang yang sangat penyabar. Nanti akan disebutkan insyaallah tentang sifat-sifat beliau. Wa akmaluhum quwwatan wa saja'ah. Orang yang paling sempurna dari sisi kekuatan dan keberanian. Daya sahabat Ibnu Mas'ud saja yang muda waktu itu sholat malam di sebelah kanan Ar-Rasul. Ya, Ibnu Mas'ud sampai punya niatan ingin batalkan karena saking panjangnya sholat malam Rasulullah. Membaca surat Al-Baqarah ya dari awal sampai akhir belum ruku. Lanjut surat An-Nisa, lanjut surat Ali Imran baru ruku. Ya, berapa jam itu kalau kita? Ya. Ibnu Mas'ud yang terhitung waktu itu masih muda, itu saja kewalahan sampai hampir-hampir punya niatan, ah, saya mau batalkan apa ya. Namun karena sudah kadung, ya kan terlanjur, maka dia lanjutkan. Menunjukkan kuatnya beliau dari sisi ibadah. Nanti akan disebutkan insya Allah. Yang intinya, akhlak yang terpuji yang ada pada beliau. Ini disaksikan oleh orang yang jauh dan orang dekat. Beliau dipuji oleh ya kawan dan disegani oleh lawan. Yang nanti akan disebutkan persaksian dari sebagian orang tentang sifat-sifat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Telah disebutkan tadi secara pintas, secara ringkas betapa sempurnanya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kesimpulannya kata Syekh, wabil jumlati kesimpulannya fakullu khuluqin mahmudin yaliqu bil insan falahu sallallahu alaihi wasallam minhul qisth al akbar. Kesimpulannya adalah semua akhlak yang baik, semua perangai yang terpuji, yang mungkin pada seorang manusia Nabi Ali Shallallahu Wasallam memilikinya pada derajat yang paling sempurna. Demikian pula kullu wasfin madmumin fahuwa aslamun nas minhu. Semua sifat-sifat yang tercela Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah orang yang paling selamat dari sifat tersebut. Tidak ada pada diri Nabi Ali Shallallahu Wasallam sifat yang tercela. Dan yang seperti ini dipersaksikan oleh al-adu was-sadiq, baik kawan ataupun lawan. Pada kesempatan berikutnya Asyikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah menyebutkan beberapa persaksian sebagai contoh saja, sebagai misal bahwasanya akhlak Nabi Ali Shallallahu Wasallam dipersaksikan oleh manusia. Apakah dia kawan atau lawan? Di antaranya disebutkan di sini persaksian Khadijah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Dalam kisah turunnya wahyu, ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam mendapatkan wahyu di gua Hira, yang pertama kali beliau dengarkan, beliau berjumpa dengan Jibril alaihi salatu wasalam kali yang pertama. Beliau turun dari Gua Hira dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar. Sampai beliau masuk ke rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Di saat itu Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan ya, kejadian kepada Khadijah dan Rasul mengatakan kepada Khadijah, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh aku mengkhawatirkan diriku wahai Khadijah. Mengkhawatirkan atas diri beliau karena melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang belum pernah beliau jumpai. Berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dipeluk dengan erat, disuruh membaca, "Iqra, bacalah." Nabi mengatakan, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Taib. Di saat itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan suaminya. Ketika Rasul alaihi wasallam mengatakan saya mengkhawatirkan diriku, saya takut dengan kejadian tadi, kata Khadijah, "Kalla wallahi ma yuhzikallahu abada." Tidak wahai suamiku, jangan khawatir. Jangan takut. Demi Allah, Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakanmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa demikian? Karena engkau adalah orang yang baik. Engkau orang yang berakhlak mulia. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang selama hidupnya menyambung rahim. Wa tahmilul membantu orang-orang yang kesusahan. Aitam, anak-anak yatim, wal fuqara, wa taqsibul ma'dum membantu orang-orang yang tidak punya Watakril dan terkenal sebagai orang yang menjamu tamu ala nawaibil haq dan selalu terdepan memberikan bantuan dalam perkara-perkara yang hak. Iya. Itulah akhlak Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang didapati oleh Khadijah selama hidup bersama dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Yakni engkau memiliki akhlak yang mulia ini tidak perlu engkau khawatir dengan kejadian yang kau saksikan. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan menyanyiakanmu. Iya. Inilah persaksian dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah persaksian yang luar biasa. Khadijah hidup bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam sejak Nabi berumur 25 tahun sampai turunnya wahyu ketika beliau berumur 15 tahun 40 tahun. 15 tahun bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam menyaksikan indahnya akhlak beliau alaihi salatu wasallam bahkan sebelum menjadi suaminya Khadijah radhiyallahu taala anha telah mendengar betapa baiknya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, persaksian itu datang dari musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam. Quraisy, kufar Quraisy, ya. Disebutkan di sini persaksian orang-orang Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah. Nah, ini tentunya sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Ya. Lama qamat Quraisy bibina'il Ka'bah qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanaza'u fi raf'il hajaril aswad ila makanihi. Ketika ketika itu Ka'bah dibangun, renovasi, dibangun ulang. Ya, sudah berdiri seperti semula. Namun ada yang tersisa yaitu siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad diletakkan pada sisi Ka'bah terjadilah persengketaan di antara orang-orang Arab, kabilah Arab ketika itu, orang-orang Quraisy sendiri. Mereka berselisih. Siapa yang akan mengangkat? Masing-masing merasa paling berhak. Sehingga hampir-hampir saja di antara mereka terjadi ya, peperangan, kekacauan. Namun kemudian mereka bersepakat, wattafaqu ala tahkimi awwali man yadkhulu alaihimul bab. Sampai kemudian mereka membuat sebuah kesepakatan. Kalau begitu, mari kita berhukum kita minta keputusan kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah, ke Baitul ke, ke, ke Masjidil Haram. Ternyata mereka dapatkan yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwalu dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang pertama kali masuk ya, ke dalam Masjidil Haram adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Coba apa yang terjadi pada orang-orang Quraisy ketika itu? Farihu Jami'an semuanya berbahagia. Semuanya suka. Tidak ada satu pun yang tidak suka. Alhamdulillah. Yani kalau rasa syukur mereka itu menyaksikan yang datang adalah siapa? Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Orang yang disepakati baiknya, orang yang disepakati akhlaknya. Wakalu kemudian mereka mengucap suatu kalimat yang ini adalah persaksian orang-orang Quraisy atas Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ja al Amin telah datang al Amin. Ja'a Muhammadun datang Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad kanu yulaqibunahu bilaqabil amin. Sungguh mereka telah memberikan lakop, julukan kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dengan julukan ini, Al Amin. Lima ya'lamunahu min amanatihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka betul-betul mengetahui tentang amanahnya Nabi alaihi Wasallam. Ini persaksian mereka, orang-orang Quraisy. Kemudian persaksian yang lain dari orang-orang Quraisy adalah syahadatu kufari Quraisy bisidqihi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mereka mempersaksikan kejujuran Nabi alaihi salatu wasallam. Sungguh luar biasa. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam berdusta walaupun sekali. Barangkali kalau kita melihat diri kita masing-masing dan menanyakan kepada diri kita, pernahkah kita tidak berdusta atau pernahkah kita dapatkan atau apakah kita belum pernah berdusta? Sesuatu yang mungkin berat untuk kita mengatakan saya belum pernah berdusta. Yakni Nabi Ali Shallallahu Wasallam belum pernah berdusta sama sekali. Di masa kecil beliau sampai beliau diangkat menjadi Rasul alaihi salatu Wasallam. Sabata fi sahih al-Bukhari telah sahih di dalam sahih al-Bukhari annahu Shallallahu alaihi wasallam Nabi Ali salatu Wasallam ya, ketika turun kepada beliau ayat wa anzir ashiratakal akrabin. Yani berarti beliau sudah diutus menjadi rasul, sudah turun ya surah Iqra juga sudah turun surah Ya Ayyuhal Muddassir. Sudah dianggap menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mendengar firman Allah turun kepada beliau wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi, berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Ketika ayat ini turun, sa'ida ila safa. Nabi Ali Shallallahu Wasallam berdiri di atas bukit Safa. Faja'ala yunadi ya bani Fihr, ya bani Adi, dipanggil orang-orang Quraisy. Wahai Bani Hir, wahai Bani Adi, wahai Bani Fulan. Maka mereka pun berkumpul. Sampai kalau di antara mereka ada yang tidak bisa hadir, mereka mengutus utusan. Yang memanggil adalah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas Bukit Sofa. Tentu ada sesuatu yang sangat penting. Semuanya datang, semuanya berkumpul, tidak ada yang tidak datang. Kalau ada yang tidak tidak tidak tidak bisa hadir, mengutus utusan. Ketika itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam bertanya kepada semua yang hadir, Aru'aitum lau akbar tukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya Wahai kaumku, apa pendapat kalian? Seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwasanya pasukan berkuda sudah berada di lembah hendak menyerang kalian. Hendak memerangi kalian. Apakah kalian percaya dengan beritaku? Kalau orang-orang Quraisy ketika itu serempak mengatakan dan tidak ada yang berselisih. semua yang mengatakan na'am, iya. Kami percaya. Kalau engkau mengatakan ada pasukan berkuda ya, yang ada di belakang sana akan menyerang kita, kita percaya. Ma jawabna 'alaika illa sidqan. Sungguh belum pernah kita mendapatkan dirimu kecuali kejujuran. Belum pernah kita mendapatkan engkau berdusta walaupun sekali. Ya subhanallah, persaksian yang persaksian itu didengar oleh semuanya, yang persaksian itu ya diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Baru setelah itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan, Fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah Azza wa Jal. Pemberi peringatan kepada manusia, kepada kalian semuanya. Akan adanya azab Allah Azza wa Jal. Seandainya seorang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seandainya manusia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau meninggalkan asyirku billahi azza wa jal. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, ya, seharusnya orang yang berakal dia akan mengatakan kepada manusia saja dia tidak bisa berdusta dan tidak mau berdusta, apalagi berdusta atas nama siapa? Allah Azza wa Jalla. Tentu mustahil. Tetapi subhanallah Ketika itu berkata Abu Lahab, "Tabban laka alihada jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami di tempat ini? Ya. Asyahid di sini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Orang-orang Quraisy memberikan persaksian atas baiknya akhlak Nabi alaihi salatu wasalam. Akhlak dan sifat Nabi, amanah, kemudian juga as-sidq, jujur dan juga sifat-sifat yang lain. Di sini Syekh rahimahullah Wahafidahu menyebutkan beberapa persaksian-persaksian ya barangkali satu dengan satu persaksian yaitu persaksian Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang dahulunya adalah ahlul kitab Yahudi ya. Rawa Ahmad wa ashabus sunan diriwayatkan oleh Ahmad dan ashabus sunan an Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu annahu qal. Beliau sahabat ini menceritakan Lama qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah kuntu mimman injafal. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. فسمعته يقول afsus السلام wa الطعام ta'am الأرحام salul arham الأرحام wasilul بالليل والناس sallu تدخل الجنة wan Subhanallah. Sahabat ini bercerita kalau tadi semuanya kejadian-kejadian sebelum Nabi Ali Shallallahu Wasallam hijrah, adapun ini kejadian ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam hijrah. Kata sahabat ini, ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam tiba di kota Madinah, saya termasuk orang yang menanti kedatangan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ingin melihat Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ketika saya telah mendapatkan dan melihat wajah beliau, maka sungguh aku langsung tahu bahwasanya wajah ini bukan wajah pendusta. Allahu Akbar. Dengan melihat wajahnya saja, ya, seorang bisa mengambil sebuah kesimpulan. Wajah ini bukanlah wajah pendusta. Tapi wajah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wajah orang yang memiliki adab yang tinggi. Fasami'tuhu yakul. Bukan hanya dari sisi wajahnya, dari ucapannya pun sangat baik. Dan ucapan itu menunjukkan pesan-pesan yang sangat agung. Agar seorang memiliki akhlak yang mulia. Fasami'tuhu yakul. Aku mendengar Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, "Afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Wasilul arham, sambunglah rahim. sallu bil laili wan nasuniyam. Salat malamlah kalian dalam keadaan manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam. Sungguh kalian akan masuk dalam surga dalam keadaan selamat. Ini beberapa persaksian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang semuanya menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi alaihi salatu wasalam yang telah diakui oleh kawan maupun lawan. Taib. Dan selanjutnya insya Allah akan diterangkan oleh Ustaz Abdul Mu'ti. Hafidahullah beberapa akhlak Nabi alaihi wasallam fil Quran wa fil sunnah dan beberapa contoh barangkali dari akhlak-akhlak Nabi alaihi wasallam yang tentunya tidak cukup untuk kita bahas di waktu yang sangat terbatas ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang sangat agung. Kalau tadi persaksian dari manusia, baik kawan atau belawan, ini adalah persaksian dari Sang Pencipta. Zat yang, zat yang mengatur jagat raya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Ar-Rasul sungguh di atas akhlak yang agung. Kalimat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini diliputi dengan sekian banyak penguat di mana ini ter, termaktub dalam surat Al-Qalam yang diawali dengan sumpah. Nun wal qalami wa ma yasturun nun demi pena dan apa yang mereka goreskan dengan pena. Sesuatu yang diawali dengan sumpah menunjukkan besarnya yang akan disumpahi nanti. Kemudian juga dimasuki ya ada tu tauhid inna kemudian lam yang ini semua menunjukkan betul-betul beliau di atas akhlak yang besar ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran adalah akhlak Rasulullah Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan kalimat <clears throat> adalah akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an? Akhlaknya rasul mencerminkan apa yang ada dalam Al-Quran dari perintah-perintah agama beliau jalankan larangan-larangan agama beliau tinggalkan sehingga akhlak beliau mencerminkan apa yang ada dalam Al-Quran sebagai contoh surat yang akhir-akhir turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat An-Nasr إذا jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba Surat yang menjelaskan jika pertolongan dari Allah telah datang dan Al-Fatah telah datang. Al-Fatah ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan, mengatakan Fatu Mekah, ada yang mengatakan Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 yang butir-butir perjanjian damai antara muslimin dengan musyrikin seolah-olah pihak muslimin di sini rugi padahal sebenarnya tidak. Justru dengan perjanjian Hudaybiyah kaum muslimin yang dari tahun kedua sampai tahun keenam seolah-olah tidak ada nafas, rang terus. Justru dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, muslimin ada nafas. Ya, muslimin menebarkan para dai-nya ke berbagai daerah. Rasulullah mengirimkan surat ke berbagai ya, petinggi-petinggi kabilah mengajak pada Islam dan sebagian mereka masuk Islam. Yang dulunya jalan dakwah dihadang, yang dulunya para dai dikekang, kemudian ketika Hudaybiyah ya dakwah bisa berjalan. Yang intinya ini adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, kemenangan bagi kaum muslimin. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau akan melihat manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Tidak terbayang. 13 tahun Ar-Rasul berdakwah di Mekah, namun yang beriman bisa dihitung dengan jari. Kemudian 6 tahun atau kurang lebih ya tujuh tahun atau delapan tahun di, di Madinah. Kemudian manusia masuk dalam Islam ini bukan satu dua tapi berbondong-bondong. Nikmat yang besar dari Allah bahwa yang namanya dakwah ini ditolong oleh Allah. Kemenangan akan senantiasa menyertai orang yang sabar. Di saat kemenangan telah datang seperti ini, Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi taubat Ar-Rasul di akhir-akhir hayatnya beliau kalau sujud dan ruku yang beliau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli penuturan dari Aisyah radhiyallahu sebagai istri beliau dekat dan tahu persis apa yang Nabi lakukan di rumahnya. Setelah turun surat An-Nasr idza jaa nasrullah yang beliau baca dalam ruku dan sujudnya subhanak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli Maha suci engkau ya Allah dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Apa yang dimaksud? Rasulullah mengamalkan perintah untuk bertasbih mengamalkan perintah untuk memuji Allah, mengamalkan perintah untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi assalatu wassalam kalau beliau salat ketika melewati ayat-ayat rahmah, ayat-ayat rahmat, beliau memohon kepada Allah rahmat. Kalau yang beliau baca adalah ayat-ayat adab, beliau meminta kepada Allah untuk dilindungi dari adab. Inilah beliau Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau mencerminkan yang ada dalam Al-Qur'an. Perintah-perintah yang ada yang ada dalam Al-Qur'an beliau jalankan. Larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an beliau orang yang paling jauh. Berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an diyakini dengan sepenuhnya. Thank Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Barangkali kita akan menyebutkan beberapa sifat dari sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang tentunya sekali lagi kita tidak akan mampu untuk menyebutkan dengan baik, dengan sempurna apa yang dimiliki oleh beliau berupa akhlak. Cukuplah persaksian Allah Azza wa Jal sebagai persaksian tentang betapa agungnya akhlak Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebagaimana dalam Firmannya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Asyik Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala beliau menyebutkan beberapa sifat-sifat Nabi Ali Shallallahu Wasallam akhlak beliau. Yang pertama adalah juduhu wa karamuh. Kedermawanan beliau, sifat dermawannya Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan pemberi pemberi Nabi sifat pemberi suka memberi dan dermawan. Taib. Sifat kedermawanan Nabi Ali Shallallahu Wasallam dikatakan oleh beliau waqad balagha sallallahu alaihi wasallam fi khuluqil judi wal karam mablaghan lam yablughu ghairuhu sifat kedermawanan yang ada pada diri Nabi Ali Shallallahu Wasallam telah mencapai puncak-puncak kedermawanan manusia yang tidak mungkin dicapai oleh yang lain. Wasala fihi ila al-ghayah allati yantahi indaha al-kamal al-insani. Mencapai puncak-puncak kedermawanan. Wa min taufiqillahi lahu sallallahu alaihi wasallam an ja'ala judahu yatadha'af fil azminatil fadilah. Dan sifat kedermawanan yang sudah sangat sempurna ini di waktu-waktu yang mulia juga bertambah lagi. Seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwad ma yakunu fi syahri Ramadhan, hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan, fayudarisuhu al-Qur'an." Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan persaksian tentang kedermawanan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan itu semakin tampak di bulan Ramadan. Ketika ya Jibril alaihi salatu wasallam menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Dan adalah Jibril alaihi salatu wasallam menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam setiap malam membaca Al-Qur'anul Karim bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sungguh kedermawanan Nabi alaihi salatu wasallam seperti angin yang berhembus. Iya, bukan hanya dermawan dengan hartanya saja. Seperti tadi disebutkan, sebagian orang ada yang memiliki sifat dermawan namun tidak sempurna. Dermawan pada keluarganya, tidak dermawan pada yang lain, dermawan pada orang lain, tidak dermawan untuk keluarganya, dermawan dengan hartanya, namun tidak dermawan dengan tenaganya. Adapun Nabi Ali Shallallahu Wasallam jada binafsihi fisabilillah. Beliau Ali salatu wasallam dermawan bahkan dengan jiwanya siap untuk menghembuskan nafas demi menegakkan kalimat Allah Jalla wa ala. Dalam perang Uhud, fakusirat gigi beliau ya, sebagiannya patah wasujja wajhuhu terluka wajah beliau alaihi salatu wassalam wasala dam minhu darah pun mengalir dari diri Nabi alaihi salatu wassalam wal bin nafas aqsa ghayatil jud dan sungguh kalau seorang sudah dermawan dengan jiwanya ini sudah paling puncaknya kedermawanan jangan ditanya tentang kedermawanan Nabi alaihi salatu wassalam dengan hartanya dan yang lainnya wajada bijahihi Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau sangat sangat dermawan dengan kedudukan beliau dengan kedudukan beliau Ali Shallallahu Wasallam wa min amsilati dzalika syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam limughis zauj barirah di antara kedermawanan Nabi dengan kedudukan beliau adalah syafaat Nabi untuk sahabatnya Mughis suami dari Barirah Mughis dan Barirah adalah suami istri. Sedikit bercerita tentang Al-Mughis dan Barirah. Al-Mughis dan Barirah ini adalah dua orang suami istri. Meskipun sebenarnya yang pas untuk bercerita Sabdul Mu'tin. Tapi kita ceritakan kisah ini. Al-Mughis wal Barirah ini dua orang suami istri. Ya. Dan keduanya budak. Kemudian Barirah istri dari Mughis bebas dari perbudakan. Jadilah dia wanita yang merdeka. Dan ketika ada seorang istri yang merdeka dan suaminya masih menjadi budak, dalam syariat Islam ini diberi pilihan. Apakah dia akan terus bersama dengan suaminya yang masih budak atau dia memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan suaminya. Dan Barirah ini ternyata tidak suka dengan Mughis. Suatu hal yang wajar. Tabiat seorang tidak suka. Sehingga Barirah memilih untuk tidak lagi bersama dengan Mughis. Namun sebaliknya, Bariroh tidak suka dengan Mughis, Mughis sangat sayang dan cinta kepada Bariroh. Dua sifat yang berbeda. Sampai akhirnya Mughis datang kepada Nabi alaihi salatu Subhanallah, budak. Seorang budak yang tidak punya harta datang kepada Nabi alaihi salatu orang yang demikian mulia dan tinggi derajatnya di hadapan Allah azza wajalla. Datang Mughis minta tolong kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk urusan keluarganya, untuk urusan agar Bariroh mau kembali lagi kepada dirinya Mughis. Ya Rasulullah, minta tolong. Engkau sampaikan kepada Bariroh agar dia masih mau menjadi istriku. Nabi pun subhanallah dengan kedermawanan beliau, beliau datangi Bariroh dan menyampaikan pesannya Mughis, menyampaikan syafaat kalau kamu bisa kembalilah kepada Mughis. Namun Barirah kemudian berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang maknanya kurang lebih, "Apakah ini adalah perintah dari engkau ya Rasulullah? Perintah yang artinya namanya perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, sesuatu yang harus atau ini adalah saran saja?" Ya, ternyata hanyalah saran. Maka Barirah tetap memilih untuk tidak bersama dengan suaminya Mughis. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Inilah kedermawanan Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai di antara kedermawanan Nabi alaihi salatu wasallam Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyimpan doa beliau. Ada doa yang beliau simpan. Beliau tidak gunakan untuk diri beliau sendiri. Alaihi Shallallahu Namun beliau simpan doa tadi untuk umatnya nanti. Syafaat bagi umatnya. Subhanallah disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi pernah mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Masing-masing nabi itu punya doa yang mustajab. Qad da'a biha dan para nabi, para rasul itu telah menggunakan doa tadi. balah. Dan semua doa-doa mereka dikabulkan. Adapun Nabi Ali Shallallahu Wasallam tidak menggunakan doa tadi. Fajal tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku ini sebagai syafaat untuk umatku. Kedermawanan yang luar biasa dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Lalu apakah pantas kemudian kedermawanan beliau yang demikian mulia, yang demikian tinggi untuk kita umatnya. Kemudian tidak kita apa namanya? tidak kita balas dengan kita menunaikan hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini insya Allah akan dibahas pada akhir pembahasan kita. Dan disebutkan di sini ya, beberapa contoh yang lain dari sifat kedermawanan Nabi alaihi salatu wassalam. Taib di antara sifat yang lain ya, dari sifat Nabi alaihi salatu wassalam adalah eh, atau kita selesaikan sifat ini sifat apa eh, jud Nabi alaihi salatu wassalam kedermawanan Nabi alaihi salatu wassalam wajada sallallahu alaihi wasallam bima a'tahu Allah minal mal. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam memiliki sifat dermawan dengan memberikan apa yang Allah berikan kepada beliau berupa harta. Fama suila sallallahu alaihi wasallam syai'an minat dunia, qat faqala la. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam diminta dari urusan dunia kemudian beliau mengatakan tidak. Tidak pernah Nabi mengatakan tidak. Kalau ada yang meminta dunia kepada Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah Nabi mengatakan tidak. Kalau beliau ada, beliau akan berikan. Kalau beliau tidak ada, beliau akan ihalahkan. Beliau lemparkan kepada yang lainnya, kepada putrinya, kepada apa namanya? ya, sahabatnya yang lain barangkali ada yang bisa memberikan bantuan. Nabi Ali Shallallahu Wasallam tidak pernah mengatakan tidak. Sampai suatu saat disebutkan, jahat ilaihi Shallallahu Alaihi Wasallam imroatun biburdatin mansujatin. Suatu saat datang seorang wanita membawa jubah pakaian ya, yang ditenun oleh wanita ini untuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Jadi dibuat dengan tangannya sendiri. Fakalat wanita ini mengatakan nasajtuha biyadi Ya Rasulullah, saya buat pakaian ini dengan tangan saya. Li li aksu aksu li aksu kah? fa fa'akhadaha sallallahu alaihi wasallam. Saya buat sengaja dengan tangan saya. Saya hadiahkan untukmu ya Rasulullah untuk engkau pakai. Muhtajan ilaiha wala bisaha. Maka Nabi pun mengambil hadiah ini. Dalam keadaan Nabi butuh memang. Beliau terima, beliau pakai. Tiba-tiba datang seorang sahabat, faqala lahu rajulun minas sahabah. Datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, beri pakaian itu untuk saya." Baru saja Nabi mendapatkan pakaian ya, yang beliau butuh dan beliau pakai. Kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat datang kepada Nabi ya Rasulullah minta pakaian itu. Ya, kira-kira apa yang akan kita katakan kalau itu ya milik kita? Sudah kita tidak punya pakaian, dapat pakaian yang kita hajat, diminta. Tetapi subhanallah Nabi Ali Alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Lisan beliau mengucapkan demikian dan tidak ada rasa berat hati dalam hati beliau. Ali salatu wassalam. Padahal manzilahu fatawaha. Nabi masuk ke rumahnya, beliau lipat baju beliau yang baru beliau dapatkan, kemudian diberikan kepada sahabat ini. Ternyata yang justru melihat pemandangan ini kemudian agak tidak enak para sahabat yang lain. Ya. Sebagian sahabat mengatakan, "Ma ahsanta betapa bagusnya engkau ya fulan." Labisaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul mengambilnya, dipakai dalam keadaan beliau butuh. Kemudian engkau mengatakan untuk saya ya Rasulullah. Rasul tidak pernah apa namanya mengatakan tidak. Maka sahabat ini mengatakan, ini wallahi ma sa'altuhu li albisaha, inna ma sa'altuhu litakuna kafani." Sungguh saya meminta bajunya Nabi ini bukan untuk saya pakai, tetapi ingin saya gunakan sebagai kain kafan nanti ketika saya mati. Baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini salah satu contoh dari akhlak Nabi Ali salatu wasallam. Dan ada akhlak-akhlak yang lain, ada sifat tawadhu, ya, rahmah beliau barangkali akan disebutkan oleh Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah. Baik, melanjutkan sedikit terkait dengan sifat-sifat kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dalam waktu yang singkat seperti ini tidak mungkin kita bisa sebutkan secara mendalam. Cukuplah beberapa contoh yang akan disebutkan dan yang sudah disebutkan telah dijadikan patokan bagi kita bahwa beliau sempurna dari segala sisinya. Beliau orang yang patut dijadikan sebagai uswah teladan ya oleh siapapun. Memang tidak ada manusia yang paling sempurna sejarah hidupnya. Sejak lahirnya sampai meninggalnya lebih daripada sejarah kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan penting bagi kita agar kita menjadi pengikut beliau yang sungguhnya. Kita mempelajari siratul Rasul, sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bagaimana kita akan menjadi pengikut beliau yang sesungguhnya kalau kita tidak mengerti seperti apa kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau di antara sifat yang dimilikinya adalah sifat tawadu, sifat rendah hati dan dekat dengan manusia. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa penaklukan kota Mekah ya selama ini ya waktu itu Mekah sebagai markas komando kaum musyrikin satu di tangan kaum muslimin Rasul ketika menaklukkan kota Mekah masuk ke Mekah bukan dengan membusungkan dadanya namun disebutkan dalam riwayat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa diqnuhu ala rahilatihi mutakhasyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah ketika hari penaklukan kota Mekah sementara janggutnya menyentuh tali kendaraannya. Tawadu, banyak memberikan kemenangan adalah Allah, bukan membusungkan dadanya, bukan melakukan sesuatu yang umumnya orang melakukannya dari perbuk tangan dan sebagainya. Namun Ar-Rasul justru masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan janggutnya menyentuh tali kendaraannya. Tawadu, rendah hati. Ar-Rasul seorang dekat dengan para sahabat. Seorang pemimpin yang disegani bukan ditakuti. Maksudnya, beliau ini seorang pemimpin yang orang yang dekat dengannya segan dan mendapatkan sentuhan rahmah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak kecil. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Di sini tentunya ada pelajaran. Rahmatul Rasul Sibian. Sifat belas kasihan beliau terhadap anak kecil. Kemudian kedua, untuk pengajaran dari Nabi. Ketika Nabi menyalami anak-anak, sebenarnya di sini ada pelajaran mengajari anak-anak agar mereka jika berjumpa dengan orang lain untuk mengucapkan salam. Kemudian beliau seorang yang sangat penyayang terhadap umatnya. Rasul alaihi salatu wasallam ketika masuk ke dalam masjid beliau seorang badui yang belum mengenal agama masuk ke masjid kemudian kencing di pojok masjid. Para sahabat berdiri mengusir orang tersebut. Maka Rasul mengatakan jangan kalian usir. Setelah orang tadi selesai dari kencingnya, Kemudian diambillah atau Rasul memerintahkan untuk mengambil ya setimba air kemudian disiramkan di tempat yang terkena air kencing. Orang berdui yang bodoh yang tidak tahu hukum sudah mau datang ke masjid sudah luar, luar biasa. Karena kebodohannya Rasul memaklumi. Namun Rasul tentunya tetap memberikan nasihat kepada orang badui tadi. Rasul mengatakan sungguhnya masjid ini tidak pantas untuk kamu kotori. Masjid untuk salat, masjid untuk zikrullah, masjid untuk tilawatul Quran. Melihat perlakuan yang santun dari Ar-Rasul, orang Badui yang kaku dan bodoh ini terucap Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berilah rahmat untuk aku dan Muhammad. Janganlah engkau berikan rahmat kesedihannya untuk aku dan Muhammad. Ini juga kesalahan sebenarnya. Rahmat Allah luas kenapa harus dibatasi? pun menasehati laqad tahajjarta wasi'an. Anda telah membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas kenapa? Ada batasi untuk Anda dan untuk saya. Intinya Rasul dalam menyikapi orang tentu sesuai dengan kedudukannya, menempatkan sesuai dengan tempatnya. Inilah ciri seorang pemimpin yang dijadikan panutan dan tentunya masih banyak lagi eh, sifat-sifat uh, beliau yang ini semua akan bisa kita ketahui dengan kita membaca siratul rasul sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sebagian orang suka yang membaca cerita tokoh ya orang kafir cerita ini dan itu kenapa kita sebagai pengikut Rasul tidak suka membaca siratul rasul sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan kita membacanya pertama, kita akan semakin kuat kecintaannya terhadap Rasul. Kedua, kita akan bisa mengikuti beliau ala basirah, mengikuti Nabi di atas kejelasan, di atas ilmu, bukan hanya sekedar ya seorang itu membayangkan sesuatu yang dia belum tahu, namun dia betul-betul mengikuti beliau di atas kejelasan karena dia membaca sejarah Rasul alaihi assalatu wassalam. Untuk yang terakhir sebelum pertanyaan beliau Ustaz Muhammad Rizal akan membaca apa hak beliau atas umat ini dan apa hak umat ini atas beliau. Ini apa yang seharusnya umat ini berikan kepada Rasul dan apa yang Rasul berikan terhadap umat ini. Waalaikumsalam. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ditutup penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dengan sebuah pembahasan yang beliau beri judul Hakkuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummati hak Nabi alaihi salatu wasallam atas umat beliau wa haqqu ummatihi alaih dan hak umat beliau atas beliau alaihi salatu wasallam Qala hafizahullah wa la'alla min al munasibi an akhtim hadhihi al-muhadarah al-mustamilah ala namadij min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam bil isyarah ila mujmali haqqihi ala ummatih. Perkara yang tepat insyaallah taala menutup pembahasan kita ini dengan menyebutkan atau mengisyarahkan tentang hak-hak Nabi alaihi salatu wasallam yang harus kita tunaikan. Min haqqihi ala ummatih di antara hak beliau atas kita semuanya, yakni yang wajib kita tunaikan, kewajiban yang wajib kita tunaikan adalah an yashhadu bi annahu Rasulullah haqqan ila jami'i al jin wal ins. Kita harus memberikan persaksian. Kita meyakini bahwasanya beliau adalah Rasul Allah Azza wa Jalla sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Azza wa Jalla yang hak yang Allah utus ila jami'i taqalain kepada seluruh umat, jin dan manusia. Kemudian kita juga harus meyakini anna syari'atahu baqiyatun ila qiyamis Dan kita wajib meyakini bahwasanya syariat Nabi Ali Shallallahu Wasallam dijaga oleh Allah baqiyah terus terjaga ila qiyamis sampai hari kiamat. Dan kita juga harus meyakini annaha amatun likulli ahad syariat Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah untuk setiap manusia dan jin. Fala yasa'u ahadan al khuruj anha. Maka tidak boleh ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan tadi disebutkan, seandainya Nabi Musa hayyan, Nabi Musa hidup, niscaya Nabi Musa akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh batil kalau ada orang yang mengatakan ada sebagian kaum muslimin yang bisa mencapai derajat yang sangat tinggi, derajat ma'rifat atau hakikat yang dia sudah boleh meninggalkan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tentunya ucapan yang batil. Ya. Wajiban kita semuanya adalah meyakini syariat Nabi alaihi salatu wassalam berlaku untuk seluruh manusia dan tidak ada yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa Muslim fi sahihihi diriwayatkan lima Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih demi Allah, zat yang jiwaku di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah, tidaklah ada seorang Yahudi atau seorang Nasrani mendengar tentang aku kemudian dia tidak beriman kepadaku, tidak masuk Islam kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Tidak benar kalau ada orang yang mengatakan syariat ini adalah khusus untuk orang Arab, bukan untuk orang non Arab. Ila akhirih wajib bagi kita untuk meyakini bahwa syariat Nabi untuk seluruh umat. Kemudian juga di antara hak Nabi Ali Shallallahu Wasallam wajib untuk kita meyakini anna syariatahu salihatan likulli zaman wa makan. Kita wajib meyakini bahwasanya syariat Nabi Ali Shallallahu Wasallam salihah ini cocok untuk setiap zaman dan setiap maka, tempat. Tidak bisa dan tidak boleh ada orang mengatakan atau meyakini syariat ini sudah kuno. Syariat ini sudah tidak pas untuk zaman ini. Ini kalimat yang batil. Sesungguhnya syariat Nabi alaihi wasallam salihatun likulli zaman wa makan. Cocok, sesuai dan bisa diterapkan setiap saat di setiap zaman, setiap tempat. Wa annahu la sa'adata fid dunya wala najata fil akhirah illa liman salaka sabilah. Dan kita juga meyakini tidak ada yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat, tidak yang tidak ada yang mendapatkan keselamatan di dunia atau di akhirat kecuali orang-orang yang mau mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti jejak beliau. Wa annahu wal uswah. Kita juga harus meyakini beliau adalah tauladan wal qudwah yang dicontoh bagi umatnya. Wa annahu sadiqul masduq. Dan beliau adalah seorang yang jujur, benar ucapannya dan dibenarkan semua ucapannya. Semua berita-beritanya. Berita-berita tentang perkara-perkara yang gaib. Berita-berita umat yang telah lalu. Berita-berita yang akan datang. Berita tentang Dajjal. Berita tentang tanda-tanda hari kiamat. Semua yang diberitakan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam wajib kita benarkan. Tidak ada satupun dari ucapan Nabi yang tidak yang kemudian tidak kita benarkan. Semuanya benar. Wajib kita yakini kebenaran sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Wa antakunal qulub amiratan bihubbihi mahabbatan a'zam min mahabbati nafsi wal walidi wal waladi wan nasi ajmain. Dan di antara hak Nabi Ali salatu Wasallam, hati-hati kita dipenuhi dengan kecintaan. Kecintaan kepada Nabi Ali salatu Wasallam. yang kecintaan itu lebih besar daripada kecintaan kita bahkan kepada diri kita sendiri. Kecintaan kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, bapak ibu kita atau seluruh manusia. Iya. Dan yang namanya cinta kepada Nabi Ali salatu Wasallam ini juga merupakan hak Nabi Cinta kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam bukan sekedar ucapan, bukan sekedar pengakuan, namun cinta itu harus dibuktikan dengan amalan. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kul in kuntum Allah, fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah wahai Nabi kepada manusia semuanya, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Allah, niscaya Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam harus dibuktikan dengan ittiba, mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Ikhlas untuk Allah dalam beribadah dan mengikuti Nabi dalam beribadah. Wa antakunal ibadah lillahi khalisatan wa ala wafqi al khuttah allati rasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Termasuk hak Nabi ketika kita beribadah kepada Allah Bukan hanya ikhlas kepada Allah saja. Namun di samping ikhlas, kita juga harus menyempurnakan ibadah itu. Syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan syariat yang Allah syariatkan. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi adalah syariat dari Allah azza wa jalla. Dalam hadis dikatakan, "Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya, landasannya, dasarnya perintah dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam, fahuwa raddun maka amalan itu tertolak. Ini beberapa hak Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Waqad jama'a hadhil umur fi ibaratin wajizatin di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Hak-hak Nabi yang tadi telah kita sebutkan diringkas dengan sebuah ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika sedang menjelaskan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah syahadat Muhammad Rasulullah yakni ta'atuhu fi ma'amar engkau mentaati Nabi Ali Alaihi Wasallam, mentaati semua perintah-perintah beliau ini hak Nabi wa tasdiquhu fi ma'akhbar dan membenarkan semua berita-berita Nabi Ali Alaihi Wasallam. wajtinabu ma naha anhu wazajar dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi alaihi Shallallahu wasallam wa an la yu'badallah illa bimasyara. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Dan di antara hak Nabi alaihi salatu wasallam adalah lisan-lisan kita hendaknya penuh dengan pujian dan sanjungan kepada Nabi alaihi salatu wasallam memperbanyak solawat kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam ini diantara hak-hak yang harus kita tunaikan. Adapun hak umat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipenuhi oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, yaitu menyampaikan risalah kepada umat ini. Tidak ada yang tersisa dari risalah kecuali telah sampai kepada kita. Apapun yang kita butuhkan dalam urusan agama kita, urusan dunia kita, urusan keluarga kita, urusan masyarakat kita, apapun yang kita butuhkan, semuanya telah disampaikan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan tidak ada yang tersisa. Wa ma ala rasuli illal balagul mubin dan tidak ada kewajiban atas Rasul. Yang kewajiban Rasul adalah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada umat Nabi Ali Shallallahu wasallam. Waktu fa'al dan Nabi telah menyampaikan itu semuanya. Dan sungguh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in telah mempersaksikan itu. Ketika Haji Wada, Nabi Ali Shallallahu Wasallam memberikan pesan-pesan yang sangat banyak. Kemudian setelah itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan kepada para sahabat, ala ala hal balagtu, apakah saya sudah menyampaikan? Kata para sahabat, na'am. Engkau telah menyampaikan. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syahad Allahumma syahad Allahumma syahad ya Allah saksikanlah. Sungguh Nabi telah menyampaikan risalah. Ada sebuah ucapan dari seorang ulama kita ya. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah mengucapkan sebuah ucapan yang sangat masyhur. Beliau mengucapkan kalimat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Minallahir risalah wa 'ala rasul al-balagh wa 'alaina taslim." Minallahir risalah, risalah itu datangnya dari Allah, bukan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Islam datang dari Allah. Wa 'ala rasul al-balagh Adapun tugas Nabi adalah menyampaikan dan ini sudah beliau sampaikan. Adapun kewajiban kita wa alaina taslim, kewajiban kita adalah at-taslim, tunduk, berserah diri dengan segala apa yang diperintahkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian ditutup ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dengan doa wa as'alullahal karim rabbal arsyil azim Aku memohon kepada Allah, Zat yang Maha Pemurah. Zat yang menguasai ars yang agung, an yuwaffiqana jami'an agar Allah memberikan taufik kepada kita semuanya lita'addubi bi'adabi hadan nabiil karim agar kita bisa memiliki adab dan akhlak sebagaimana adab dan akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam wa an yamunna nabi taufiqi Liktifai atharih dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti jalannya Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Wasair ala nahji mengikuti manhaj beliau Ali Shallallahu Wasallam. Wa an yumitana ala sunnatih dan semoga Allah mematikan kita semuanya di atas sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Wa yahsurona fi zumratih dan semoga Allah membangkitkan kita semuanya bersama dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam wa minal faizina bi syafaatih dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang berbahagia dan beruntung dengan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wala hawla wala quwata illa billah dan tidak ada yang bisa memberikan itu semuanya kecuali Allah jalla wa ala la hawla wala quwata illa billah rabbana taqabbal minna